Sekarang kita pindah ke tasrif al-fi'lil madhi. Ya. Sorafnya fi'il madhi. Nah ini harus dihafal ini. Naam. Ya. Nah, diperhatikan bahwa di dalam bercakap, ber, berbicara, itu tidak terlepas dari tiga hal. Orang pertama yaitu orang yang berbicara. Ya. Orang kedua yaitu siapa ya kawan? Yang diajak berbicara. Orang yang ketiga yaitu apa? Yang dibicarakan. Naam. Jadi itu tidak akan keluar dari tiga ini. Orang yang berbicara itu ada kemungkinan satu, ada kemungkinan ha, lebih dari satu, ya kan? Begitu juga yang diajak bicara ada kemungkinan satu, ada kemungkinan dua, ada kemungkinan Hah? Hei, eh, ada kemungkinan lebih dari dua. Yang dibicarakan juga ada kemungkinan satu, ada kemungkinan dua, ada kemungkinan lebih dari dua. Nah, berarti apa susunannya ini? Susunannya kalau kita menyusun dari orang pertama orang kedua, orang ketiga, bagaimana? Ah, susunannya ya kawan. Dua, tiga, tiga. Ya, bukan satu, dua, tiga. Atau satu, dua, tiga apa? Cisamsu, ya. Ini dua, tiga, tiga. Susunannya. Yang berbicara ada dua kemungkinan. Satu orang. Kalau satu orang apa namanya? Ah, apa namanya ya ikhwan satu orang pembicara ah ana domirnya namanya apa ana saya beta ah naam Faham ikhwan kalau lebih dari satu Hah? Nahnu. Maknanya nahnu apa? Kami, katong. Hmm. Kalau dua, orang kedua, satu. Ah, Anta. Ah, Kemudian kalau dua Ah, Antuma. Kemudian antum. Yang dibicarakan huwa satu, kalau dua huma, kalau lebih dari dua hum. Ini khusus untuk muzakkar. Nah, sekarang kalau muanna kalau yang berbicara apa? Sama berarti ya. Sama, taib. Tidak terjadi penambahan. Kalau lebih dari satu, mu'annas. Nahnu, sama. Sama berarti. Tidak terjadi perubahan. Untuk orang yang kedua, satu, mu'annas. ah Anti. Naam. Untuk orang yang kedua, mu'annas. Antuma untuk yang lebih dari dua. Ah? Apa ya Saddam? Antunna. Naam. Untuk orang ketiga, satu mu'anna. Ria. Untuk dua mu'anna. Huma. Untuk lebih dari dua mu'annas. Hunna. Naam. Bisa difahami ya kawan? Nah, tidak keluar semuanya dari tiga keadaan yang dibicarakan. Naam. Nah, sekarang kita ingin memasukkan domir-domir ini ke fi'il. Naam. Khususnya fi'il madhi. Bagaimana keadaan fi'il madhi caranya diucapkan kalau Hah? Dia orang ketiga misalnya. Satu muzakar. Dua muzakar bagaimana? Tiga muzakar bagaimana? Nah, nah ini semua harus kita menghafal bentuk-bentuk sorof tersebut. Fahim ya kawan? Nah sekarang kalau di dalam ilmu sorof itu selalu didahului orang ketiga. Orang ketiga itu namanya apa dalam bahasa Arab? Goib. Orang kedua mukhatab yang diajak berdialog. Orang pertama mutakallim yang berbicara. Nah kalau dalam timbangan sorof itu selalu dimulai dari yang ketiga. Kedua, satu. Naam. Tadi kita telah menyebutkan apa tadi ikhwan? Orang ketiga, satu mudakar. Ini mudakar, ini muanna, Apa ini? Huwa. Hah? Dua. Apa lagi? Kalau dua? Huma. Ah. Kalau banyak? Hum. Baik. Kalau satu mu'anaf? Ah. Kalau dua? Kalau banyak? Naam. Mukhatab satu mudakar. Nah, dua, tiga. Ah, wanas. Dua, tiga, Antum. Kalau mutakallim sama, tidak terjadi perubahan. Kalau satu apa? Anak. Kalau dua, nahnu. Ah. Selalu berputar sekitar ini aja. Fi'il itu. Sehingga kalau ada fi'il madhi, ya, maka wazannya itu dimulai dari bentuk gaib. Kalau domirnya huwa, apa fi'ilnya? Fa'ala Fa'ala. Ya. Domirnya gak kelihatan. Kalau dua fa'ala, nah, ada alifnya. Karena ini tambah alif, juga ada alifnya. Kalau tiga ah fa'alu. Naam. Kalau untuk muannas ah tinggal ditambah tak namanya tak apa ini ikhwan Ta'u ta'nif salah satu tanda kalau ada ta'u ta'nif berarti dia apa? Berarti dia apa? Isim atau huruf? Fi'il fi'il apa? Madhi. Kalau dua fa'alata. Kalau tiga atau lebih fa'alna. Naam. Kalau ah anta fa'alta ah. antuma fa'al tuma antum fa'altum anti antuma antunna ini ana anu Naam. Ya. Jadi ini tasrif dari fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna enak kan nah ada yang punya irama yang lain <laughs> nah jadi ini harus dihafal ya makanya agak diiramakan sedikit biar mudah anunya ya sebab ini akan menjadi kunci setiap wazan-wazan fi'il madhi. Nah, sebab nanti mudah ketika kita sudah menghafal ini fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alna semua bisa masuk dari fi'il madhi. Apalah kataba. Coba kataba apa? Kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum Apalagi katabti ma katabtunna katabtu katabna. Ha. Antum ikhwan, sudah hafal ini? Hah? Enggak ada yang belajar sorof. Hah? Naam, coba. Istami' thumma karrir. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Siapa yang bisa? Nah, fadal. Eh, jangan palu. Hah? فعل فعل فعلوا استمع ثم كرر فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلت آه، فعلتما فعلتن فعلت فعلنا نعم جاهد Hmm, fa'alata. Naam. Nah. Naam. fa'alata fa'alata fa'alat fa'alata fa'alata fa'alna fa'alta altu fa'alna na'am coba dimasukkan sekarang kataba tarosa رستا نعم جلس أبو شفيق قعد أزار قريبا إخوان mana'a ah, Abu Yazid at mana'ata mana'na ini ah, anta anta atuma hmm نعم حذيفة قرأ آه، رجع فتح احنا تحتي akhwan. Ya, ini dihafal dulu ya kawan diperlancar kalau ini sudah lancar ya biasanya terbawa tidur sampai mimpi kataba kataba katabu ini semua bisa di Eropa nanti ya Naam, semua bisa sandal bisa sandal sandala sandalu nah sanggar sanggara sanggaru Naam. ya karena saking saking pandainya mengerop semua bisa di Eropa nah نعم ini dihafal dulu ya kawan. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika